ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas sampah. Banyak tuh sampah di situ. Para sahabatnya dipanggil. Para sahabatnya dipanggil. Tidakkah kau kalian lihat ini sampah? Iya ya Rasul. Ada bekas potongan-potongan bahan dan juga makanan. terlihat seperti apakah sampai ini di mata kalian? Gak ada yang berani jawab, gak ada yang nanya. Ini potongan-potongan bahan ini pemiliknya dahulu baju-baju bekas maksudnya. Pemiliknya membanggakan Pemiliknya membanggakannya ketika dahulu. Kini sekarang terbuang menjadi sampah. dipuja dan dipuji bahkan menjadikan suatu permusuhan karena sebab baju yang indah ini lihat yang terdahulu indah kini berada di tempat sampah dan sahabat perasaannya dulu ketika Nabi bilang lu itu benar nangis nyambung dia punya hati yang kedua lihat yang mereka banggakan siang dan malam mencari kebutuhan hidup dengan berlezat-lezat dalam makanan sampah kini menjadi sampah makanan makanan sisa yang tidak termakan terbuang yang ketika membelanya sampai terjadi permusuhan makanan ini begitu juga kotoran-kotoran ada di tempat sampah Rasul berada di tempat sampah Cuma hanya buat menjelaskan ilmu Dan tidak menutup hidungnya Dijelasin sendiri Ketika kalian mencari Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kalian mengenal karena Allah Maka kalian seperti sampai Kenapa? tandanya mereka tahu apa yang mereka cari akan akan menjadi bangkai. Apa yang mereka kejar sampai terjadi perpecahan dan permusuhan yang seandainya mereka mengetahui pada akhirnya akan terbuang menjadi sampah, niscaya mereka akan berjaga-jaga dan berhati-hati. Kenapa? Ad-dunya ra'su alal khati'ah. Karena dunia itu adalah pangkal kepala daripadanya kejahatan. Rasulnya dan kitab-kitabnya yang membuat hati ini tidak bersih. Zahir kita tidak bersih, fisik batin kita tidak bersih. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang dikatakan tawadu Apa yang dikatakan al-haya, apa yang dikatakan ikhlas. Kenapa? Karena ini lawan jenis. Lawan jenisnya. seperti berbangga dalam amal, berbangga dalam jabatan, berbangga dalam ketampanan atau kecantikan. Sebagaimana perkataan iblis la'natullah alaih ila yaumiddin. Khalaqtani minan nar Allah menciptakan aku dari api wa khalaqtahu min tin Adam dari tanah mengaku dirinya paling mulia ketika Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tetap iblis khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin merasa dirinya paling mulia paling tinggi ini dan sifat seperti inilah yang dijadikan sebagai hikmah agar kita berhati-hati dalam berbuat atau bermegah-megahan dalam sifat dan banyak di antara nabi berlindung dari sifat seperti ini padahal nabi tidak sombong Sifat seperti ini seperti kaima ta'kulul hatab Minul amal. Sifat seperti ini adalah sebagaimana kayu bakar yang membakar daripada sebuah amal. Ya. Meremehkan, menghasut, apa hasad dari iri, dengki nggak boleh mendapatkan ilmu dikit bid'ah dan ini penyakit hati ngaji berbagai macam bacaan Al-Quran misalkan tafsir atau tauhid belum tahu jelas hukumnya sesat tak boleh begitu berhati-hati dalam akal mendapatkan keberuntungan sahabat kita ya, kurang senang itu harus kita jauhi sifat-sifat yang munkarat itu namanya sifat sombong hanya dirinya yang boleh mulia orang nggak boleh begitu ketika didatangkan seorang pendengki kita harus lawannya tawadu ghibah dengki tawadu وتحصيل نظافة الباطن بتزكية النفس dan adanya yang membersihkan batin secara kejiwaan baik secara lahir maupun batin dari akhlak-akhlak yang buruk harus kita hindari ya kesombongan yang nyata yang jelas maupun kesombongan yang tersembunyi, Tidak boleh. Makanya harus kembali kepada tauhid. Jangan merasa kita punya amal tinggi untuk menahan daripada kibir kita harus Belajarlah menghidupkan sifat malu ketika kita bermaksiat, ketika kita ragu. <clears throat> Wal ikhlas. Ya. Inilah yang ini juga terdapat di dalam makalahnya makalahnya Imam Ghazali rahimahullah taala Jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan tidak bersih bersih secara lahir maupun bersih secara batin harus kita siapkan bagaimana upaya untuk mendapatkan kebersihan secara lahir kalau kebersihan secara lahir sudah dijelaskan banyak ulama menjelaskan bagaimana cara menghadap Allah dengan secara lahirnya ya. misalkan dengan sholat dengan mengambil air wudhu mensucikan, merapikannya dengan sunnahnya yaitu bersiwak dengan sunnahnya yaitu sebelum berwudhu Bismillahirrahmanirrahim kedua berniat ketika lil wajhi ketika main lil wajhi membasuh wajah disitulah terdapat niat nah, dan sunnah-sunnahnya yaitu salah satu membersihkan zahir dan sifat zahir yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga membersihkan batin. Allah keluarkan dosa-dosanya dari sifat fisiknya maupun dari sifat hati Begitu juga ghuslul janabah ketika kita sholat Jumat tadi itu mempengaruhi perbuatan siwak bersedekah yang walaupun berupa dengan sifat fisik zahir dengan berupa uang atau berupa doa itu pengaruh kepada batin rendahkan kita belajar tawaduk dengan amal saleh tawaduk dengan sedekah hati. Orang-orang yang tawaduk adalah orang-orang yang menolak kemunkaran baik secara fisik maupun secara hati. Maka di situ sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah. Baru di situ Allah jadikan begitu seperti malaikat. Ini boleh orang langsung bersih batin tanpa fisik. Kalau ke masjid dia datang bawa najis aja sudah haram. Karena hal najis adalah hal yang dilarang kepada tempat-tempat yang disucikan. Baru masuknya doang nggak boleh. Gimana dengan Allah bawa najis? Harus dibersihkan benar-benar niat untuk membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan Allah banyak melimpahkan keuntungan kepada orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala sesuatu hal yang mungkar. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man Orang-orang yang dibersihkan maksudnya secara fisiknya Fisik ini bisa lidah Bisa melihat, bisa mendengar Bisa berbuat dengan tangannya atau kakinya Kemanapun itu fisik namanya Sifat hati yaitu yang tidak diketahui oleh manusia Namun diketahui oleh Allah dari perbuatannya Baik secara manusia maupun secara Allah subhanahu wa ta'ala Dua kita perhatikan Jangan sampai dunia ini Mengotori sifat fisik kita dan sifat batin kita Kotornya kenapa? Sampai kita nggak sholat nah, Sampai kita nggak sholat Kedua, sampai kita nggak berwudhu Ya tingkatin Menjaga wudhu Tingkatin lagi Ini lidah dikasih kerjaan Kalau lidah dikasih kerjaan kan enak Dengan apa? juga dikasih kerjaan telinga dikasih kerjaan sumpel pakai headset jangan ngomongin yang kagak-kagak bahas ya dan itulah yang, dikata, yang dikatakan tandanya agama itu terbangun atau hidup bima'rifati dzalika wa isti'malih dan itu orang fa'alaika bima'rifati dhalika wa isti'amalihi dan hendaklah kamu mengenal sifat-sifat yang demikian dalam perbuatan gitu. kita disuruh hendaklah kita mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan tersebut mengenal Rasulullah melalui perbuatan-perbuatan tersebut dari niat bicaranya, dari melihatnya, dari mendengarnya. Semua harus diisi. Ya. ya. hal itu hal yang disukai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatahsilu bitarkil mukhalafati wa fi'lil muwafaqat perseteruan kalau emang kita mau untuk melindunginya atau memisahkannya maka jadilah hakimnya atau penengahnya kalau nggak mampu kalau jadi fitnah yang membuat kita tidak bisa untuk berbuat hal yang mulia kali kita disuruh tinggalin perselisihan atau permusuhan. <clears throat> Eh, kira-kira begini. Banyak tidak mampu untuk membangun agama. Kenapa? Karena mengkonsumsi daripada sifat terkonsumsi dari baik secara lahir maupun secara batin sehingga baliknya dia susah untuk memandang secara agama itu susah pandangannya secara dunia secara dunia ini sulit untuk memiliki sifat tawadu sifat haya sifat ikhlas sifat wasakha wa akhwatiha ini susah Moga bermanfaat bersihkan kita punya telinga Baik secara lahir, mendengar maupun secara batin niat untuk berubah Karena orang-orang yang tawaluk Orang yang memalu Yang di dalam dirinya memiliki sifat iman Itu adalah salah satu tanda iman Haya Salah satu amal yang diterima oleh Allah adalah al-haya Kenapa? Al-haya'u minal iman Haya itu adalah sebagian dari walaupun belum seluruhnya itu sebagian dan tandanya ilmu amal kita baik malu ketika kita malu berbuat dosa berbuat itu diterima Allah ketika kita malu berbuat salah atau maksiat mau yang kemarin atau yang kemarin lagi sampai ini sekarang kita ingat astagfirullah itu diampuni oleh Allah ya, ada rasa yang ingin kembali apalagi sampai menetes keluar air matanya bukan karena riak bukan karena pengen dipuji itulah makna daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala datang sifat tawadu di dalam hati Allah karuniakan sifat tawadu sifat tawadu itu meleburkan daripada setiap amal keburukan akal daripada sifat penyakit hati. Nah, apa yang dimaksud tawadu rendah hati? Tidak pernah membalas keburukan dari siapapun datangnya. Luar biasa. Rasulullah pemimpin orang-orang yang tawadu. Tidak pernah dan tidak ada niatan dan tidak terlintas untuk memusuhi saudara Satu Seperti boleh Maulid Subut berhenti. Dia bersyukur Allah pun gak ada pernah benci manusia Bahkan kami yang binatang ya, Ini kasih sayang Itu yang dikatakan ini orang Kenapa? Gak kepengen dimusuhin Padahal dia dimusuhin tapi gak kepengen musuh Ini luar biasa Ini tandanya bunian dinu alam nazafah Terbangunnya agama Yaitu dengan kebersihan Maksudnya sifat tawadhu ini ada mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat